Kemarin kita telah <clears throat> membahas nama Allah Al-Majid. Ini artinya yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Kita sekarang akan masuk ke makna nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb yaitu pemilik, pencipta, pengatur, ya. Dan nama Allah ini adalah termasuk nama yang paling agung. Ya, di dalam Al-Qur'an seringkali nama ini disebut. Oleh karena itulah <clears throat> Allah memulai surat Al-Fatihah di antaranya dengan nama ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana nama, nama ini ya pengaruhnya terhadap hati pun luar biasa ketika hati kita meyakini bahwa pencipta kita adalah ya Allah Subhanahu wa taala maka hati pun tunduk kepadanya dengan ya mempertuhankannya sehingga ketika kita tahu bahwasanya Allah pemilik ya langit dan bumi pemilik diri kita sendiri pemilik bahkan ya pemilik seluruh manusia pemilik seluruh kekayaan maka hati pun berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya mengakui akan itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada dirinya sehingga ketika itu hati ya betul-betul menjadi apa namanya ya tunduk patuh kepada penciptanya tersebut dan hati itu di apa namanya uh, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengakui fitrah dan fitrah ya difitrahkan di atas apa namanya mempertuhankan sesuatu. Maka ketika hati mempertuhankan Allah, hati itu akan menjadi lurus. Tapi ketika hati itu mempertuhankan selain Allah, maka hati itu akan menjadi bengkok. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, <clears throat> tidak ada kotoran yang paling merusak hati daripada kesyirikan dan tidak ada kotoran yang paling membeningkan hati kecuali tauhidullah jalla wa ala. Maka dari itu, akhi a'azzakallahu wa iyyakum. Iya. Kita berusaha untuk mengenal nama ini, Ar-Rabbu. <clears throat> nama Rabb disebutkan dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Iya. Dia lebih apa lebih sedikit daripada nama Allah karena yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an adalah nama Allah yang menunjukkan akan keagungannya. Kemudian setelah Allah, nama yang paling banyak adalah Rabb. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala huwa Rabb. Allah yang maha mulia lagi maha tinggi adalah Rabb. Apa itu? Al-Malik. al lahul khalq wal amru artinya pemilik yang milik Allah lah ciptaan dan perintahnya. Karena <clears throat> yang menciptakan langit dan bumi ya Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan perintah dan larangan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. As-Sayyid di antara makna Rabb juga As-Sayyid alladzi la syabiha lahu wa la mathila lahu fi itu sayyid yang tidak ada apa namanya menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam suudatnya Rabbul arbab. Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb semua Rabb yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah lah penciptanya. Ya adapun yang disembah selain Allah itu tak berhak untuk disembah ya akhwan Islam. Wa malikul mulk, pemilik kerajaan khaliqul khalq pencipta seluruh makhluk alladhi yudabbirul amra fis sama'i wal ard yang mengatur urusan di langit dan di bumi itulah ya akhi ya makna ar-rabb ya wa huwa subhanahu ar-rabb alladhi yurabbil khalaiq bi asnafin ni'am di, di antara makna rob juga dari kata tarbiyah apa itu yaitu di antara makna tarbiyah artinya mentarbiyah. Kalau kita katakan tarbiyatul aulad artinya mendidik anak. Iya, dari yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Demikian pula tarbiyatul khalq yang artinya ya menciptakan manusia kemudian memberinya kenikmatan sedikit demi sedikit. Iya. Karena Allah menciptakan manusia tidak langsung besar, tidak langsung alim, tidak langsung faham tapi Allah jadikan manusia itu ya bayi yang tidak memahami apapun juga kemudian Allah berikan kepadanya penglihatan kemudian Allah berikan kepadanya pemahaman ya lalu ia pun menjadi besar dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia Allah menciptakan pohon di mana pohon itu tidak Allah ciptakan langsung besar tidak tapi ia berasal dari biji lalu keluar tunas lalu kemudian besar besar besar Allah berikan nikmat terus kepada pohon tersebut ya sehingga ia pun menjadi besar itu dari kata Rob maka Allah Subhanahu wa taala adalah Rob alladhi yurabbil khalaiq bi asnafin ni'am. Ya, yang telah mentarbiah makhluk-makhluk dengan berbagai macam nikmat yang sangat panjang sekali ini badan kita tumbuh menjadi besar karena adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa makanan, ya berupa oksigen, berupa air dan yang lainnya. Subhanallah. Ya akal Islam azakumullah wa iyyakum. Al-muslih amra khalqihi bima asbagha alaihim min ni'amihi. Al-mun'im alladhi tafaddala ala ibadihi wa khalqihi biwafirin ni'ami المربي لأنبيائه وأوليائه بإصلاح قلوبهم awliya'ihi وأخلاقهم. Kata beliau, Rob artinya yang memperbaiki urusan makhluk-makhluknya dengan men menyempurnakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Yang telah memberikan nikmat kepada ya hamba-hambanya dengan sebanyak-banyaknya yang apabila kita hitung dia tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Rob adalah juga yang telah mentarbiah para nabinya dan para walinya dengan memperbaiki hati mereka, roh dan akhlak mereka. Dijadikan hati mereka tunduk, dijadikan hati mereka rindu kepada ketaatan, dijadikan hati mereka cinta kepada keimanan, benci kepada kekufuran. Maka itu adalah Rob ya khal Islam. Allah berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu." khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil itulah Rabbmu itulah Allah Rabbmu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia dialah pencipta segala sesuatu maka beribadalah hanya kepadanya dan dia ya wakil atas segala sesuatu وهو جل جلاله الرب المربي لخلقه المدبر لهم القائم بأمورهم المصلح لأحوالهم الجابر لهم قيوم الدنيا والآخرة كل شيء خلق خلقه وكل مخلوق عبد وهو ربه لا يصلح إلا بتدبيره ولا يقوم إلا بأمره ولا يبقى إلا بإذنه jadi dialah Allah Rabb ya, yang telah mentarbiah hamba-hambanya yang telah mengatur segala sesuatunya yang betul-betul mengurus ya urusan-urusan mereka memperbaiki keadaan mereka yang menutupi kekurangan mereka dialah Allah yang telah ya mengurus dunia dan akhirat segala sesuatu telah Allah ciptakan maka seluruh makhluk adalah hambanya dan dia Allah Robnya dan pemiliknya dan tidak akan mungkin sesuatu itu menjadi beres kecuali dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit dan bumi, matahari dan bulan, planet-planet dan bintang-bintang tidak akan beres kecuali dengan aturan Allah. Karena dialah penciptanya. Sedangkan aturan manusia, <clears throat> ya akhwat Islam adalah aturan-aturan yang seringkali merusak dunia. Maka tidak akan mungkin tegak dunia dan akhirat kecuali dengan perintahnya. Maka ya akhal Islam azakumullahu ayakum Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabb Ya alladhi khalaqal ibad Wa huwa alladhi yar'ahum wa yurabbihim Fi atwarihim al-mukhtalifah فهو الذي خلق النطفة ثم يجعلها علقة ثم يجعلها مضغة ثم يجعل المضغة عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم يخلق الروح في البدن ويجعله خلقا آخر وهو صغير ضعيف Allah yang menciptakan hamba Allah yang mentarbiah mereka menciptakan dari ya fase-fase ya dari Allah menciptakan sperma, kemudian Allah menjadikan dia segumpal darah, kemudian Allah jadikan ia segumpal daging, kemudian segumpal daging itu Allah jadikan tulang, Kemudian Allah bungkus tulang dengan daging. Kemudian Allah ciptakan roh pada badan. Lalu Allah jadikan bentuk yang lainnya. Lalu ia pun menjadi bayi yang lemah, tak memiliki kemampuan apapun. Fala yazalu subhanahu yunammi hatta yaj'alahu adamiyan sawiyan. Lalu Allah jadikan terus ia tumbuh dengan nikmat-nikmatnya. Sampai Allah jadikan ia manusia ya, ya yang bisa berpikir tapi ternyata setelah besarnya malah menentang Robnya subhanallah itulah manusia terkadang ya kebanyakan mereka ya mengingkari penciptanya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum maka falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin milik Allah lah pujian Dialah Rob langit, Rob bumi dan Rob seluruh semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang paling besar adalah nikmat hidayah ya akal Islam. Iya, nikmat keber kebersihan hati, selamatnya hati kita, selamatnya lisan kita. Allah berfirman, "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Dialah Allah yang telah, telah mengutus seorang nabi di tengah-tengah masyarakat yang ummi yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya yang mensucikan hati mereka yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah dan dahulunya mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata maka Allah Subhanahu wa taala Rabb maka Allah Ar-Rabbul Kamil fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'anihi. Maka dialah Allah Rabb yang sempurna. Ya dalam zatnya, nama dan sifatnya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb ya sebagai raja di raja, rajanya manusia, rajanya seluruh alam semesta. Ya, dan kelak para raja dunia itu di akhirat tak lagi mempunyai kekuasaan apapun. Adapun di dunia, para raja dunia seringkali bersombong kepada penciptanya. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh. Itulah Rabbmu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Dia. Fajtama'al ibadu minal insi wal jinni lillahi bi rububiyah. Wahuwa alladhi khalaqahum. Maka seluruh jin dan manusia adalah semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah menciptakan mereka Wahuna soron nas fariqain. Tapi kemudian manusia menjadi terbagi dua macam. Ada yang taat kepada Robnya, ada yang ya malah memaksiati Robnya. Dan kebanyakan mereka memaksiatinya. Ya. Allah berfirman wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ikhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Fad-dinu wa syar'u wal amru wan nahyu mudhirun wa qiyam mudhiruhu madharuhu wa qiyamuhu min sifatil ilahi subhanah maka agama pensyariatan perintah dan larangan menunjukkan kepada sifat ilah ilahiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala wal khalq wal ijad wal tadbir wal tasrifu madharuhu wa qiyamuhu min sifatir rabb adapun penciptaan pengaturan itu menunjukkan kepada sifat rabb wal jaza'u bithawabi wal iqabi wal jannati wan naha wan nari madharuhu wa qiyamuhu min sifatil mulk adapun pemberian balasan berupa pahala dan siksa surga dan neraka menunjukkan kepada sifat raja maka Allah Subhanahu wa taala adalah ilah Allah juga adalah Rob dan dialah raja makanya Allah sebutkan itu di dalam ya Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin di mana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah hamba-hambanya dengan kasih sayangnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka itulah Allah Rabb. Kewajiban kita adalah ridho Allah sebagai Rabb kita. Kata Rasulullah, "Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah." Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya Islam sebagai agamanya Muhammad sebagai nabinya Maka wajib dia masuk surga Subhanallah Kita wajib ridha akhi Allah Rabb kita Allah Rabb kita, keriduan kita terhadap Allah, bahwasanya Allah Rabb kita, berarti kita ridho untuk diatur dengan aturan-aturan dan syariatnya. Berarti kita harus apa namanya ridho untuk diatur dengan takdir-takdirnya, Iya. Ketika Allah berikan kepada kita berbagai macam ujian dan cobaan, kita berusaha untuk ridho dengan ketentuannya. Dan kita yakin semua itu adalah merupakan kebaikan, ya. Yang terkadang kita tidak mengerti, ya apa yang Allah inginkan kepada kita, tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menginginkan kebaikan dari itu semuanya. Maka ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Ya, ketika seorang hamba meyakini bahwasanya Allah pencipta dan Robnya akan sering dia akan meminta dan berdoa kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran rata-rata ya doanya itu dimulai dengan Rob, Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb kami, wahai Rabb kami, kami telah mendolimi diri kami, jika engkau tidak mengampuni dosa kami dan engkau tidak menyayangi kami, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dia berdoa mengakui akan dosa, karena ia tahu bahwasanya Allah lah pemilik ampunan. Dialah Rabbul di Robnya, Maka dia pun meminta dengan mengucapkan Rabbana. Ya, yeah. Nabi Nuh berdoa Rabbik firli wali wali dai. Wahai Rabbku, Ya ampuni dosaku dan dua kedua, kedua orang tuaku. Ya, menunjukkan akan pengakuan bahwasanya dialah Allah, pencipta dirinya, pencipta orang tuanya, dan pemilik ampunan dan rahmat serta kasih sayangnya. Itulah dia makna Rob. Maka ia pun berkata, Rabbik firli. Ini dia Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berkata, Rabbana, wa taqo, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami terimalah amalan-amalan kami. Karena yang berhak untuk menerima adalah Rob. Maka dialah Rob. Ya, Nabi Ibrahim dan Ismail pun memanggilnya dengan Rob. Rabbana. Ikhwata Islam. Ya, maka orang yang mengakui bahwa Allah Robnya dan ridho Allah sebagai Robnya, dia, sias, dia akan senantiasa berdoa kepadanya. Dia akan senantiasa melantunkan permohonan Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, Engkaulah pemilik segala sesuatu, pemilik ampunan dan kasih sayang, pemilik nikmat dan yang lainnya. Sehingga pada waktu itu ya akal Islam, ya seorang hamba menjadi hamba yang betul-betul mengakui akan kenikmatan-kenikmatannya. Jelah Rob, dia pengatur alam semesta. Ya ketika dia beriman bahwa dialah pengatur alam semesta, dan alam semesta tidak akan pernah mungkin beres kecuali dengan aturannya maka dia akan menjadi hamba yang tunduk terhadap aturan-aturannya karena ia tahu bahwasanya aturan yang terbaik untuk manusia hanyalah aturannya syariatnya maka dia lebih tunduk kepada aturan robnya daripada aturan-aturan manusia yang menyimpang daripada aturannya makanya setiap aturan yang tidak bertabrakan dengan aturannya itu adalah kemaslahatan dan setiap aturan yang bertabrakan dengan aturannya itu hakikatnya adalah kehancuran. Dialah Rob, ya pengatur segala sesuatu. Dialah Rob, ya yang telah mentarbiah manusia. Maka tidak ada yang tertarbiah yang lebih baik daripada tarbiah Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Maka ya akal Islam, azakumullah wa iyakum. Inilah ya nama Arab dan pengaruhnya yang dahsyat terhadap hati kita insyaallah ketika kita betul-betul ya merenungi makna Rob dan memaknainya itu akan memberikan pengaruh yang dahsyat di dalam kehidupan kita wallahu alam semoga ya kita termasuk orang-orang yang bisa mempraktekkan makna Rob dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas urean yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kami berikan kesempatan di kesempatan kedua ini untuk Anda yang bertanya memperdalam materi, silakan bisa menghubungi nomor kami yang ada di layar kaca Anda di 0218236543 atau melalui pesan singkat Anda kirimkan di 0819896543. Sebutkan nama dan alamat Anda dan saat ini akan kami buka telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf dengan Bapak siapa ini di mana? Jadi dengan Pak Iman di Sumatera Selatan. Silakan Pak Iman bertanya. Ya ini, ya ini Pak Ustadz ingin bertanya apabila kita menyebutkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu so. dengan sebutan uh, apa misalnya kita mendengar seseorang itu menyebut namanya itu terus orang yang mendengar yaitu menyebutnya uh, atau membalasnya bukan halo halo Pak Iman yang membalasnya bukan dengan apa pak? Ya begini, apabila kita mendengar mm -hmm. nama Nabi Muhammad ya, SAW itu disebutkan, kita harus ah, membalasnya atau kita wajib Solawat, Pak. Iya. Bersolawat. Bersolawat kepada beliau dengan mm-hmm. sebutan Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sering eh, orang-orang itu apabila disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hmm. itu bukan menyebutnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan dengan sebutan-sebutan yang lain seperti apa pak sebutan yang lain tuh Sallallahu Alaihi itu ya Sallallahu Alaihi ya. ya seperti itu ah, iya. apakah ya. yang demikian itu dicontohkan hmm, ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iman uh, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk bersalawat, Pak. <clears throat> oleh karena itu mereka Jibril berkata ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rahimaan fumriin zukir ta'ingdahu falam yusalli alaik." Dan menurut Imam Ahmad, "Syaqi abdun zukir ta'ingdahu falam yusalli alaik." Semoga Allah merahmati, eh, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang engkau disebutkan di sisinya, tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Dalam riwayat Imam Ahmad, semoga celaka seorang hamba yang disebutkan engkau di sisinya, tapi ia tidak bersalawat kepadamu. Berarti di sini hadis menunjukkan bahwa yang diperintahkan hanya salawat. Maka kalau kita katakan ya sallallahu alaihi saja selesai, itu sudah cukup. Tapi kalau kita katakan sallallahu alaihi wasallam, berarti kita ucapkan dua-duanya, salawat dan salam. Ya. Yeah. Sementara hadis tersebut hanya menunjukkan kita diperintahkan bersalawat. Maka kalau kita mengucapkan Allahumma sholli alaih, selesai. Itu cukup, Pak. Ya. Karena kita sudah mempraktekkan perintah Nabi untuk bersalawat. Tapi kalau kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam, silahkan barangkali itu lebih bagus lebih bagus juga. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, "Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya bersalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkan salam kepadanya. Ya, tapi ketika disebutkan beliau, cukup kita ucapkan Sallallahu alaihi itu sudah cukup sebetulnya karena yang diperintahkanlah bersalawat kepada kepada beliau. Nah, Nah Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas jawabannya untuk Bapak Imam yang bertanya Pak Iman yang bertanya Dan di belakang Pak Iman kami persilakan kembali Silakan di 0218236543 Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa ini di mana? dengan Umi Saada di Banyumas Silahkan Umi Saada pertanyaannya Iya, ini mau tanya Ustadz, ini kebanyakan di ini di lingkungan saya itu kalau menyebut nama Allah itu eh, dengan sifatnya sudah mengetahui bahwa Allah itu punya sifat, tapi kadang-kadang cara mengaduh itu atau beristihota itu begitu duh Gusti pangeran kulo gitu mm -hmm. duh Gusti ya Allah minta iya, ampun yeah, ya Allah yeah. Gusti nyobon pangapura lah itu dengan sebutan itu Gustinya itu itu diperbolehkan apa tidak yeah, atau iya, iya, bagaimana Bu, Bu Gusti itu artinya apa Bu ya ya pangeran kulo duh Gusti pangeran kulo gitu kan uh -uh. sering begitu jadi, yeah. Duh Gusti, mohon ampun ya Allah, Duh Gusti, Pangeran Kula yeah. ya ampun. Mm -hmm. Nah itu bagaimana itu kalau sebutan itu? Baik. Mohon penjelasan. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan yang bagus sekali Ibu ya. Yeah. Ya. <clears throat> Eh, uh, jawabannya pada beberapa poin berikut ini. Poin yang pertama, Ibu, ya, bahwa kalau yang dimaksud Gusti itu adalah nama Allah, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tidak boleh memberikan nama kepada Allah sesuatu yang Allah tidak pernah menamai dirinya dengannya. Yang lebih tahu tentang nama Allah siapa? Ya Allah. Ya kita tidak berhak memberikan nama kepada Allah apa yang kita mau. Ya, banyak di masyarakat kita misalnya punya keyakinan nama Allah Ar-Rashid, padahal itu bukan nama Allah ada sampai ada namanya Abdul Rashid. Rashid bukan nama Allah karena tidak ada dalilnya sama sekali. Iya. Demikian uh, apa namanya nama-nama yang kita buat-buat. Kalau Gusti artinya bahwa itu uh, apa namanya nama Allah, kita katakan itu bukan nama Allah. Kita tidak boleh menamai Allah kecuali dengan yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis, hadis Nabi Wasallam. Ya, yang kedua, kalau kita katakan itu sifat Allah, kita katakan itu pun bukan sifat Allah. Sebab kita tidak boleh mensifati Allah dengan apa yang tidak pernah Allah sifati dirinya. Ya, pangeran. Kata pangeran itu lebih condong kepada makna apa ya? Kalau pangeran itu dalam sebuah kerajaan itu apa ya? Anak raja. Anak raja. Ya. Maka ini memberikan konotasi yang tidak baik. Ya. Maka kita kaum muslimin tidak boleh mensifati Allah sesuatu yang tidak pernah Allah dan Rasulnya mensifati dirinya dengannya. Maka kita tidak tidak tidak mengucapkan kata kata seperti itu kalau kita yakin itu adalah sifatnya tidak boleh. Poin yang ketiga ini membab al-ikhbar. Ini namanya artinya mengabarkan tentang Allah dengan kabar-kabar yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi itu menjadi sebuah konsekuensinya. Contoh misalnya Imam Ahmad berkata, Allahu ya istawa ala arshihi ba'inun min khalqihi. Allah bersemayam di atas arasnya Ba'in min khalqihi Ba'in itu artinya ya, jauh dari hambanya Berpisah ya, dah, tidak bersatu tidak seperti yang dilaku, diyakini oleh orang-orang yang uh, wahdatul wujud katanya Allah itu bersatu dengan hamba kata kata beliau bain min khalqi Allah tidak bersatu dengan hambanya maka kata-kata bain ini tidak ada dalam dalilnya Al-Quran dan hadis akan tetapi itu merupakan konsekuensinya tidak mungkin Allah bersatu dengan hamba-hambanya seperti halnya orang-orang wahdatul wujud atau orang-orang mengandung galing ya maka seperti ini boleh kata para ulama tapi dengan syarat tidak mengandung padanya apa ya kelemahan tidak boleh dia harus apa namanya e, sempurna dari seluruh sisi-sisinya nah gusti gusti itu apa ya saya nggak nggak ngerti bahasa Sanskerta kayaknya ya iya Ustaz. iya maka kalau memang menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat bahwa Gusti itu menunjukkan kepada pencipta, menunjukkan kepada penuhanan, silahkan saja membabil ikhbar. Ya, pengabaran saja, tapi yang lebih bagus adalah dengan nama-nama dan sifat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah, nama-nama yang baik. Fadu'uhu biha, berdoalah melalui nama-nama tersebut. Maka yang lebih utama adalah kita ucapkan ya Rahman. Ya. Kalau kita misalnya minta ampunan, duh ya Gofur, ya Allah pengampun. Kita sebut nama aja Gofur, nggak usah Gusti ya. Sebab di Bali terkadang ada namanya Igusti Ngurah Rai, iya, ya. Iya. Gusti juga. Iya. Maka kita sebut nama Allah itu yang lebih baik ya ketika kita apa namanya ya sedang susah atau sedang hati kita sedih ya kita ucapkan seperti yang Rasulullah ucapkan la ilaha illallahul azimul halim al halimul azim la ilaha illallah ya atau kalau kita dalam keadaan apa namanya eh, ditimpa malapetaka misalnya kita ucapkan doa-doa Nabi kita panggil nama-nama Allah itu lebih bagus ibu ya kita berusaha untuk biasakan memanggil nama Allah yang Allah cintai dan Allah ridhoi karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Allah nah. nah Ustaz Barakallah Fik Ustaz terima kasih atas pencerahannya khususnya untuk Umi Sa Sa Saada yang berada di Banyumas yang bertanya dan untuk kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini silahkan di belakang Umi Saada yang ingin bertanya melalui telepon di 021 8236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana nih? Dari Bogor Barat. Lukman dari Bogor Barat. Silakan Bapak Lukman. Silakan Pak Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini ya mau tanya Pak Ustaz. Hmm. Seandainya kita kan berjamaah ya. Sekarang Alhamdulillah ada masjid baru ya hal lebih dekat gitu. ya, <coughs> itu banyak anak kecil. Jelas ya. Kurang di uh, perbesar Pak suaranya, mohon maaf. Di, di masjid baru itu banyak anak kecilnya. Banyak anak kecilnya di masjid yang baru itu mm -hmm. terus. Nah, oh, udah gitu eh, kan saya sekarang saya di situ ya gitu saya sering digoda yang mana anak kecil itu kadang-kadang kalau berapa saya pertama saya dengan pelan-pelan gitu cuman yang saya tanyakan kalau kita kita tergoda kan godaannya kadang-kadang kita ingin jenggot saya gitu ya kita mengikat-ikat eh, jenggot saya kadang-kadang saya suka senyum gitu apa itu bisa membatalkan puasa eh, bisa membatalkan sholat apabila kita melihat tingkah laku anak yang lucu dan kita iya, senyum gitu saya kadang-kadang saat saat itulah saat apa itu membatalkan puasa apa enggak gitu. Membatalkan sholat ya Pak yang bukan puasa. Iya. Ya. Membatalkan sholat ya. Oh, iya baik. Ya. Pak Lukman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Pertanyaannya Ustaz bagaimana apabila kita sholat di masjid dan kita melihat banyak anak-anak di masjid kadang-kadang hmm. kadang tingkah lakunya ada yang lucu waktu hmm. kita sholat nggak sengaja melihat mereka itu lucu tersenyum gimana Ustaz? apakah <laughs> membatalkan sholat yeah. atau tidak uh, <laughs> senyum iya semua ulama sepakat itu tidak membatalkan pak yang membatalkan membatalkan itu adalah koh koha koh koha itu artinya tertawa terbahak-bahak tapi kalau hanya sebatas senyum saja itu tidak apa-apa itu tidak sampai membatalkan sholat pak ya Allah a'lam nah Nah Ustaz Barakallahu Fik wa Jazakallahu Khairan Dan Ukhatal Islam Rahimani Allah wa Ayakum Kini saatnya bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat Bisa mengirimkan pesan singkat Anda di 0819896543 Baiklah kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk Di kesempatan pagi hari ini kami akan bacakan pertanyaan dari saudara kita yang telah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, dari hamba Allah di Bengkulu mau bertanya hal-hal apa saja yang menyebabkan hati kita tertutup untuk menerima perintah Allah dan Rasulnya Ustaz Iya <clears throat> apa yang menyebabkan hati kita tertutup untuk menerima perintah Allah dan larangannya yang pertama adalah kebodohan. Ketidak ya ketidakilmuan kita terhadap perintah dan larangan tersebut. Sehingga akhirnya tertutup. Namun ini adalah sebab yang ringan. Kenapa demikian? Karena terkadang orang yang bodoh di saat ia tahu dia mau tunduk. yang kedua, ini yang yang berat. Yaitu karena lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Orang yang lebih mengikuti hawa nafsu dan syahwat sulit sekali untuk tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutnya orang yang paling sesat di dunia. Allah berfirman, "Wa man adallu <clears throat> mimman ittaba'a hawah bighairi hudan min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang dia mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan ya bahwa orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang paling sesat subhanallah maka ya tidak mungkin tunduk kepada Allah hati yang masih dipenuhi dengan hawa nafsu dan syahwat walaupun ia mempunyai ilmu yang banyak pasti ilmunya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat ketika hal hati itu masih dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat kemudian di antaranya adalah maksiat. Ini adalah pengaruh daripada hawa nafsu dan syahwat juga sebetulnya. Di mana maksiat itu yudhiful qalb. Ini menyebabkan hati kita lemah. Sehingga apa? Lemah untuk menaatinya, ya lemah untuk menjauhi larangannya. Di antaranya juga adalah yaitu al-kibar, kesombongan. Ya, ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia sombong Aba wastakbar. Kesombongan itu yang menyebabkan ia tertutup. Sehingga akhirnya dia pun tidak mau tunduk kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Oleh karena itulah inilah di antara sebab-sebab ya yang menyebabkan tertutupnya hati kita daripada ya menaati Allah dan menjauhi larangannya. Allah a'lam. Nah, Ustaz Barakallahu Fik Dan pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat Ustadz saya ingin bertanya Bolehkah kita mengartikan Rob dengan Tuhan atau menyamakan uh, kata Rob dengan istilah Tuhan dan berdoa dengan menyebut ya Tuhanku ya Tuhan itu Apakah ini boleh Ustaz? Iya. Sebetulnya kata Tuhan itu ya tidak sama dengan Rob. Kalau Rob dikatakan Tuhan sangat jauh tampaknya ya. Karena Tuhan itu ya uh, saya juga tidak mengerti betul tapi maknanya itu sebatas apa namanya menunjukkan kepada uh, saya lupa bahwa Tuhan tuh kalau katanya ter, apa namanya berasal dari kata Sanskerta apa gimana gitu ya. Yang jelas yang lebih bagus adalah kita sebut dengan bahasa Arab. Hmm. Kenapa? Karena bahasa Arab itu Arab itu maknanya sangat luas, mencakup ya. Seperti kata rob. Rob itu mempunyai mana banyak. Rob artinya juga pemilik. Rob artinya ya, pencipta. Rob artinya pengatur. Ya, Rob artinya pentarbiah. Maka kalau kita terjemahkan Rob dengan Tuhan, tidak sangat tidak tepat. Maka ya kita berusahalah ya untuk menggunakan kata Rob daripada menggunakan kata Tuhan. Ya. Tapi kalau memang menjadi sebuah adat istiadat di masyarakat kita, ya bahwa Tuhan itu artinya menunjukkan kepada ya uluhiyahnya Allah menunjukkan kepada dialah Allah yang harus dipertuhankan ya yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia boleh-boleh saja membabil ikhbar ya dari bab pengabaran namun tentunya ya nama-nama Allah yang telah tertera dalam Al-Quran dan hadis itu jauh lebih baik Allah Jazakallah khairan Terima kasih atas jawabannya dan berikut pertanyaan dari seorang mahasiswi di Bandung yang bertanya Ustaz. Baru-baru ini saya mengikuti sebuah kajian di sebuah masjid Ustaz. Tapi di sana saya disuruh untuk bersyahadat ulang. Mhm. Sehingga alasannya bahwasanya ketika lahir ke dunia kita belum bersyahadat. Saya oh. merasa ragu apakah ini benar atau melenceng. Mohon jawabannya Ustaz. Iya. Keraguan anti saja menunjukkan ketidakbenarannya insya Allah. Iya, dan memang itu tidak benar. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sabda kullu mauludin yuladu ala fitrah. فأبواه يهودانه وينصرانه أو setiap manusia yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah asalnya begitu namun orang tua lah orang tuanya lah yang menjadikan anak itu statusnya Yahudi, Nasrani atau Majusi Artinya kata para ulama, apabila kita terlahir dari orang tua kita yang muslim, otomatis muslim dan tidak perlu bersyahadat, bersyahadat lagi. Oleh karena itu di zaman Nabi berapa banyak para sahabat yang melahirkan anak. Dan mereka setelah besar tidak pernah mengulang syahadat mereka di hadapan Abu Bakar ataupun Umar ataupun siapapun. Sudah dicukupkan dia ya, dengan orang tua mereka yang muslim. Maka kalau orang tua kita muslim dan kita terlahir ya dari orang tua yang muslim, maka kita sudah muslim otomatis makanya ya mereka yang mengatakan kelompok syahadatain itu ya yang mewajibkan harus syahadat di hadapan imamnya karena orang yang belum bersyahadat itu katanya belum diterima syahadatnya ini hakikatnya khawarij mengkafirkan mereka itu ya berarti semua orang yang tidak bersyahadat di hadapan imamnya tidak sah syahadatnya artinya statusnya non muslim ini jelas berat. Ini mengkafirkan. Ya, pemahaman yang mereka pahami ini pemahaman siapa? Jelas bertabrakan dengan hadis Nabi SAW, jelas bertabrakan dengan pemahaman para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengikuti pemahaman mereka seperti itu. Maka tinggalkanlah. Oh, ya, tinggalkan dan ya belajarlah dengan belajar yang benar yang merujuk duduk di majlis-majlis taklim yang diasuh ustadz-ustadz yang betul-betul berpegang kepada sunnah, ya berpegang kepada manhaj para sahabat, para tabiin dan para ulama. Nah. Nah, Ustaz barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz. Dan berikutnya kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon menghubungi nomor kami di 0218236543. Mulai sekarang. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? dari Pak Barki, eh, Pak Ciganjur. Ya silakan Pak Barki. Tadi menyambung pertanyaan bahwa Bapak, dia melihat eh, waktu sholat melihat anak-anak ketawa senyum gitu. Mm-hmm. Nah sekarang saya melihat anak-anak sekolah lari-larian depan anak sholat. Sedangkan dulu katanya katanya nih zaman Nabi itu kambing aja nggak boleh lewat depan orang sholat Pak. mm Jadi bagaimana <laughs> caranya itu? Iya. mm Anak kecil apa kita jaga kerja kadang-kadang jatuh tuh Pak. Mm-hmm. Iya. Nangisnya malah. Iya. Iya. Jadi bagaimana hukumnya tuh kira-kira? Mm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh apabila kita sholat berjamaah pak maka hmm. yang menjadi sutra kita adalah imam maka kalau misalnya ya kita sholat di belakang imam apapun yang lewat di depan kita yaitu makmum itu tidak berpengaruh apa-apa sebagaimana dengan Bukhari dan Muslim ya adalah Abu Ibnu Abbas pernah datang ke Mina dan waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat berjamaah dengan para sahabatnya dan Ibnu Abbas berkendaraan di atas keledainya. Lalu Ibnu Abbas dengan keledainya pun melewati saf pertama dan tidak diingkari oleh para sahabat. Yaitu menunjukkan bahwa makmum itu sutranya adalah imam. Jadi itu sudah mencukupi. Yang kedua, ya tentunya anak-anak kecil yang apabila dibawa ke masjid yang menyebabkan terganggunya sholat orang-orang lebih baik tidak dibawa ke rumah. Makanya fatwa Syekh Utsaimin mengatakan, ya, kalau mereka ya di rumah eh, di masjid malah bikin gaduh, malah bikin orang tidak apa namanya khusyuk sholat lebih baik tidak dibawa ke rumah. Kewajiban orang tua untuk mendidik mereka, untuk memberitahu mereka agar mereka itu mau tertib di masjid, diberitahu kepada anak-anaknya bahwasanya di masjid tidak boleh main-main, tidak boleh bersuara keras, karena itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Masjid bukan pasar. Ya, tapi ia adalah tempat ibadah. Nah, iya, yang lebih baik demikian kita didik anak-anak kita. Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz Barakallah Fik, terima kasih atas jawabannya khususnya untuk Pak Barki di Ciganjur yang bertanya dan untuk kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silakan kembali kami buka telepon yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa ini di mana? Dari Jamsuri di Bekasi, Tat. Silakan Pak Samsuri pertanyaannya. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau tanya tentang iblis, setan, dan jin itu apa kata dasar yang eh, membedakan antara iblis, setan dan jin hmm. itu? Iya. Ya. Dalam tangabut kalau nggak disebutkan A'udzubillahi minal iblisir rojim gitu. Iya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Samsuri. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Iblis itu bagaikan Adam untuk manusia. Jadi asal asalnya jin itu adalah iblis, sebagaimana asalnya manusia adalah Adam alaihissalatu wassalam. Sedangkan jin adalah bangsa, sebagaimana manusia, bangsa manusia, bangsa jin. Ya makanya Allah menyebutkan tentang iblis karena minal jin. Ia termasuk bangsa jin. Ya. Adapun syaitan adalah setiap yang durhaka, baik dari kalangan manusia, jin atau binatang Makanya para ulama ya ketika menyebutkan tentang makna syaitan ismun lima tamar tamarroda minal jin awi syaitan awi dabah. Jadi syaitan adalah nama ya untuk segala sesuatu yang durhaka dari kalangan jin, manusia ataupun binatang. Maka itu disebut dengan syaitan. Kenapa kita dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim? rajim? Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa tidak iblis? Kita katakan karena yang menggoda manusia, menggoda kita. Ya, dalam ibadah bukan hanya iblis, tapi syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia juga. Ya, manusia terkadang menggoda kita. Ya, syaitan pun ya dari kalangan jin yang merupakan anak-anak buah iblis pun menggoda kita maka pada pada waktu itu kita umum kita ucapkan a'udzubillahi rajim agar kita dilindungi dari seluruh syaitan ya baik itu iblis iblis termasuk syaitan betul ya ataupun juga syaitan dari kalangan jin dan manusia Allah a'lam nah nah Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz Demikianlah tadi jawaban Ustaz untuk Pak Syamsuri di Bekasi. Semoga bermanfaat dan kita semua yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Silakan di belakang Pak Syamsuri masih kami tunggu telepon yang berikutnya. Halo. Halo. Belum tersambung. Kami persilakan bagi Anda yang saat ini tengah mengikuti kajian bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC dan ingin bertanya memperdalam materi, bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang dapat siapa di mana? Ini dari Medan. Silakan Bapak. Silakan. Silakan Bapak dari Medan namanya siapa Pak? Iya, mau nanya soal apa itu badal haji apa ada tuh? Baik, <laughs> Baik, Terima kasih, Bapak. Iya, Ibnu Katsir berkata seluruh umat para ulama seluruhnya bersepakat ya bahwa haji bisa dibadalkan. Iya. Karena dalil-dalil itu juga dalilnya jelas di antaranya hadis ya bahwa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata lebaik ya ansyu berumah lebaik ansyu berumah kata Rasulullah SAW man berumah siapa syubruma kata dia akhun li au qaribun li dia saudaraku atau kerabatku kata Rasulullah Hajjaj an nafsik kamu sudah menghajikan dirimu sendiri belum ya Rasulullah kata Rasulullah hujja an nafsik thumma hujja an syubruma hajikan dirimu sendiri kemudian hajikan syubruma ini menunjukkan ya orang ini ingin menghajikan atau membadalkan syubruma oleh karena itu eh, haji atau membadalkan haji itu diperbolehkan bagi siapa yang pertama orang yang ya telah meninggal dunia. Orang yang telah meninggal dunia, kita hajikan dia, boleh. <clears throat> Menghajikan orang yang telah meninggal dunia diperbolehkan dengan ijma para ulama yang saya ketahui. Yang kedua, untuk orang yang masih hidup tapi dia tidak mampu untuk berhaji karena sakit yang berat ini ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ada seorang wanita dan ber berkata ya Rasulullah, in abi iya, qad adrakathu fariidatul hajj." Ayahku sudah terkena kewajiban haji. Sementara ia sudah tua renta untuk duduk di atas kendaraan saja tak mampu. Afa ahujuan? Bolehkah aku menghajikan orang tuaku? Kata Rasulullah, "Na'am hujji ya hajikanlah orang tuamu. Berarti ini menunjukkan ya orang yang dihajikan memang orang yang tidak mampu. Ya dia sudah punya kemampuan uang tapi dari sisi fisik tidak mampu. Maka boleh menghajikan ya orang tersebut. Adapun kalau dia punya kemampuan uang dan dia juga mampu secara fisik maka tidak boleh dia membadalkan haji kepada orang lain haram hukumnya pak ya dia sendiri wajib untuk pergi haji ya lalu bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu untuk berhaji fisiknya kuat bagus tapi dia nggak punya uang untuk haji bolehkah dia seseorang menghajikan dirinya tetap ini pun tidak diperbolehkan tidak perlu untuk dihajikan karena ya pertama dia tidak mampu yang kedua dari sisi fisik dia sebenarnya kuat untuk ya berhaji ya maka yang seperti ini pun tidak perlu kita hajikan. Kemudian syarat orang yang menghajikan itu dia harus sudah haji sebelumnya. Makanya Nabi mengatakan kepada Syubrumah itu, hajij dan nafsik, kamu sudah berhaji belum? Kata dia, belum. Kata Rasul, an nafsik, thumma hujjah an Syubrumah. Hajikan dulu dirimu, baru kemudian hajikan Syubrumah. Iya. Allahu a'lam. Nah. Namun barakallahu Fik atas jawabannya untuk Bapak dari Medan yang bertanya. Kami akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan dari Saudara Hendy di Kuningan, Jawa Barat, Ustaz. Ustaz, saya mendengar dalam sebuah khutbah di masjid dan khutbahnya seorang khutbah tersebut mengatakan bahwasanya doa orang yang berilmu lebih dikabulkan Tuhan daripada orang yang tidak berilmu atau orang yang bodoh pertama. Kemudian yang kedua, orang kaya lebih disayangi Tuhan daripada orang miskin. Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Kenapa orang miskin tidak disayangin oleh Tuhan dan kenapa orang bodoh doanya tidak dikabulkan Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Kata-kata doa orang yang alim lebih dikabulkan oleh Allah daripada doa orang yang bodoh. Pertama, bisa jadi ini benar. Bukan berarti orang bodoh itu tidak dikabulkan. Semua doa seorang muslim itu kata Rasulullah pasti dikabulkan. Iya. Tapi orang alim kenapa lebih dikabulkan? Karena orang yang alim tentang Allah, dia berdoa dengan ilmunya. Dia tahu bagaimana tata cara berdoa. Bagaimana adab dalam berdoa kapan waktu-waktu yang diijabah ya apa yang harus diucapkan ketika berdoa sehingga dengan ilmunya tersebut dia dia mungkin lebih diijabah dan lebih didengar oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara orang bodoh tidak tahu bagaimana ada berdoa apa waktu-waktu yang diijabah ya bagaimana tata caranya dan yang lainnya maka yang perkataan seperti ini bisa jadi benar ya bukan berarti orang bodoh tidak dikabulkan. Karena Nabi mengatakan bahwa semua doa semua doa muslim itu pasti dikabulkan doanya. Tapi bentuk pengijabahan itu kata Rasulullah dengan salah satu daripada tiga. Yang pertama, diberi apa yang ia minta. Yang kedua, disimpan di dalam surga. Atau yang ketiga, yaitu yang dibebaskan atau diselamatkan dari mara bahaya. Adapun yang kedua, orang kaya disayangi oleh Allah, belum tentu. Iya. Kalau seseorang itu menganggap kasih sayang Allah itu dengan kekayaan, tentu si korun berarti disayangi dan paling disayangi oleh Allah karena dia orang yang sangat kaya raya. Maka, iya, tanda kasih sayang Allah itu bukan dengan kekayaan, tanda kasih sayang Allah itu bukan dengan ya banyaknya nikmat yang diberikan akan tetapi ketanda kasih sayang Allah itu dengan hidayah diberikan dia untuk ya mau sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dijadikan dia semangat kepada berbagai macam ketaatan itu tanda kasih sayang Allah kepada dia oleh karena itulah ya Allah menolak pemahaman tersebut dalam Al-Quran surat Al-Fajr فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا Adapun manusia, ya apabila Allah uji dia dengan kesenangan dan Allah berikan berbagai macam kenikmatan, manusia itu berkata, Robbi akraman, Robku memuliakan diriku. Adapun dia apabila Allah uji dengan kesempitan rezeki, ya. Lalu dia pun berkata, "Ya Robku menghina diriku." Allah mengatakan, "Kalla, tidak sekali-kali tidak." Bukan itu tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Bahkan terkadang banyaknya nikmat itu bukan tanda kasih sayang tapi tanda kemurkaan. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan, ya, Rasulullah SAW إذا رأيت الله أعطى للعبد ما أحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما هو استدراج kalau kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang ia mau dari kehidupan dunia ini sementara ia terus menerus berbuat dosa itu tandanya ia sedang diulur untuk tambah sesat ya sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Al-An'am ya falamma nasu ma ذُكِّرُوا bih فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Ketika mereka meninggalkan peringatan, kami bukakan pintu-pintu kesenangan kepada mereka. Sehingga ketika mereka telah berbangga dan bergembira dengan kesenangan tersebut, sekonyong-konyong adab kami menimpa mereka. Lalu mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Maka iya, kekayaan bukan tanda kasih sayang. Kekayaan ya terkadang ya berupa apa namanya ujian dan seringnya ujian. Bahkan itulah ujian. Siapa yang mau bersyukur mau tidak, siapa yang tidak. Terkadang banyak orang di saat miskin ia mau bersabar, tapi ketika di saat kaya ia tidak bersabar, ya dengan ujian syahwat yang menimpa dia. Allah selamat wal afiyah, Allah Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami masih bacakan dari pesan singkat dari seorang pria tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam suatu firman Allah, Allah mengatakan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy atas. Kemudian dalam firman yang lain Allah mengatakan Allah lebih dekat dari urat leher. Kemudian dalam hadis disebut Allah berada dalam kulub orang mukmin. Pertanyaannya di manakah kedudukan Allah itu? Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa Allah berada di hati mukmin. Iya. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan demikian. Allah bersemayam di atas arash. Namun Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan bagaimana tata cara mendekatnya hanya Allah yang maha tahu. Maka dari itulah ya yang harus kita wajib yakini bahwa Allah berada di atas bersemayam di atas arash. Ini keyakinan yang ditolak oleh banyak masyarakat Indonesia. Namun Al-Quran dan hadis menunjukkan kepada hal itu dan ijma salafus soleh pun demikian. Adapun Al-Quran banyak sekali. Di antaranya Allah musliman, Ar-Rahmanu rahman alal tawa, Ar-Rahman bersemayam di atas arash sebagian ya kaum muslimin di Indonesia mengatakan istawa ala itu artinya istaula. Ini sebuah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena tidak dikenal dalam bahasa Arab. Istawa ala itu istaula. Ya. Yang dikenal itu adalah istawa ala artinya ala wartafa, tinggi ya, di atas arasnya. Maka dari itu ya, istawa ala dengan kata-kata ala itu maknanya hanya satu. Sedangkan istawa saja tanpa kata ala, betul maknanya banyak. Tapi kalau istawa ala, maknanya hanya satu, yaitu ala wartafa tinggi. Ya. Maka Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman istawa ala al-Arsh, artinya bersemayam di atas Arsh, tinggi di atas Arsh. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ilahi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'uhu." kepada Allah lah. Ya. Naik kalimat-kalimat yang baik. Dan Allah lah yang mengangkat amalan saleh. Allah mengatakan kepada Allah kalimat-kalimat yang taib itu naik. Sedangkan naik itu dari bawah ke atas. Allah juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya Allah katakan Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Berarti Allah berada di atas. Iya. Namun kita tidak boleh memikirkan bagaimana tata cara bersama bersemayamnya Allah di atas arasnya. Apakah dengan cara bersila atau yang lainnya tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin serupa dengan hambanya. Allah berfirman laisa kamitsli syai Allah tidak serupa dengan apapun juga wa huwa samiul basir dan Allah maha mendengar lagi maha melihat artinya penglihatan Allah pendengaran Allah tidak serupa dengan hambanya demikian pula cara bersemayam arash Allah di atas arash pun kita tidak tahu bukan berarti Allah butuh kepada arash tidak karena Allah tidak serupa dengan hamba-hambanya ya yeah. Apakah berarti itu menunjukkan Allah butuh tempat? Tidak juga, karena Allah tidak serupa dengan hamba-hambanya. Nah, ini yang harus kita pahami. Adapun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antaranya Rasulullah bersabda kepada seorang wanita hamba sahaya, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, wanita itu berkata di langit. Kata Rasulullah, man siapa aku? Kata wanita tersebut, antara Rasulullah. Rasulullah a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan ia karena ia adalah mukminah. <clears throat> di sini Nabi bertanya, di mana Allah? Sementara banyak masyarakat Indonesia mengingkari pertanyaan tersebut. Iya. Di antaranya ya akal Islam bahwa Rasulullah SAW ya, diangkat oleh Allah di malam Lailatul Isra untuk Mi'raj ke langit yang ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Allah mewajibkan kepada Rasulullah SAW ya, yaitu syariat sholat lima waktu. Itu menunjukkan bahwa Allah tinggi di atas arasnya. Sehingga Allah pun panggil Rasulnya ke langit yang ketujuh untuk bertemu dengannya. Ikhwata Islam, azakumullah, makanya para sahabat seluruhnya meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arasnya tidak ada satupun riwayat sahabat yang mengingkarinya kecuali dalam riwayat yang dibuat-buat dan dipalsukan atas nama mereka. Iya, secara sanad tidak bisa diberikan tahu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini dia Zainab bintu Jahsh, ya, berbangga di hadapan seluruh istri-istri Nabi. Zawajakun ahlikunna wa zawajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh sana subhanallah ya Imam Az-Zahabi mempunyai kitab Al-Ulu dan menukil perkataan yang sangat banyak dari sahabat tabi'in tabi'un tabi'in ya yang menunjukkan ijma mereka bahwa Allah bersemayam di atas arash dan ini keyakinan Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah tegas beliau mengatakan wa kana Allahu ala arsyihi istawa dan adalah Allah bersamanya di atas arsy kata Syekh Abdul Qadir Jilani la kama yataqulul asy'ariyah anna Allah fi kulli makan tidak seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah bahwa Allah di segala tempat kata Syekh Abdul Qadir Jilani ternyata beliau Syekh Abdul Qadir Jilani mengingkari kaum Asy'ariyah yang menolak Allah bersemayam di atas arsy ini keyakinan kita Adapun ayat yang menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min, min hablil warid dan kami lebih dekat kepadanya dari hablul warid dari ulat leher. Banyak ulama tafsir mengatakan nahnu kami di sini artinya para malaikat. Karena siaknya menunjukkan karena siaknya menunjukkan kepada hal itu. Ya, kenapa? Karena sebelumnya karena sebelumnya disebutkan ma yalfidhu min qawlin atau setelahnya ya ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tidak ada ucapan yang ia ucapkan kecuali di sisinya ada malaikat yang rakib dan atid berarti itulah yang dimaksud dengan lebih dekat kepada urat leher ya di mana malaikat tersebut senantiasa mencatat semua ucapan dan perbuatan bahkan niat-niat hamba tersebut. Ya. Kalau dikatakan maksudnya Allah, kita katakan Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan ke keagungan dan kehendaknya. Hanya Allah yang maha tahu bagaimana caranya. Tapi kita tidak tahu, ya, dan tidak boleh memikirkan. Dan karena Allah itu maha besar, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mendekat kepada kepada hambanya, dengan apa namanya kekuasaannya dan hanya Allah yang maha tahu bagaimana tata caranya itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula Allah berfirman wa huwa ma'akum aina kuntum dan dia Allah bersama kamu ya di mana saja kamu berada maka ya akal Islam azakumullah wa iyakum ya yang seperti ini pun ditafsirkan oleh para sahabat bahwa dia bersama kamu di mana saja kamu berada, itu dengan ilmunya. Ya, karena kata-kata bersama itu tidak menunjukkan kepada bersama dengan zat. Contoh misalnya, orang Arab berkata sirtu wal qamar, aku bersama, berjalan bersama rembulan. Apakah kata bersama itu menunjukkan bahwa kita dengan rembulan saling menuntut? Tidak. Rembulan di atas, tapi cahayanya ya rembulan senantiasa mengikuti kita seakan-akan itu menunjukkan bahwa kita seakan-akan kita katakan saya berjalan bersama rembulan maka Allah bersama kita dengan pengawasannya dengan ilmunya ya dan itulah yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu Allah a'lam nah. Barakallahu Fik wa Jazakallahu Khairan dan pertanyaan berikutnya dari Saudara Hendi Sumatera Selatan yang bertanya Ustaz tadi jelaskan bahwasanya kita sering menggunakan Ar-Rasyid pada saat berdoa padahal itu bukan bagian dari nama Allah. Dan pertanyaan nama Ar-Rasyid bukan nama Allah, sedangkan Ar-Rasyid ada di dalam Asmaul Husna Ustaz. Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Ar-Rashid ada di dalam Asmaul Husna. Yang yang mana? Sebab semua hadis yang menyebutkan tentang nama-nama Allah satu persatu dhaif tidak ada yang sahih. Ya dan kita tidak boleh menetapkan nama Allah dengan riwayat yang taifah. Kita pun tidak boleh menetapkan nama Allah kecuali dengan riwayat-riwayat yang sahihah dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Saya belum mendapatkan dan sampai hari ini ya uh, dalil tentang ar rashid itu. Ya mungkin karena kekurangan ilmu saya bagi mereka yang punya kelebihan ilmu atau punya dalil yang menunjukkan kepada hal itu, silahkan di SMS langsung ke saya. Ya jazakallah khairan. Karena kita tidak diperkenankan untuk menetapkan suatu nama kecuali dengan dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat ya. dan semoga pemirsa sekalian dan pendengar sekalian senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya dan keberkahan sepanjang hari dan sepanjang hidup dan diberikan istiqomah sampai akhir hayat wabillahi taufik subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh